Mitra bisnis, tarif parkir di Jakarta pada tahun depan rencananya akan dinaikkan menjadi Rp4.000 per jam. Bahkan ada usulan lebih tinggi dari tarif tersebut. Kebijakan tersebut salah satu tujuannya adalah untuk mengontrol penggunaan kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Untuk membicarakan hal tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, Bagaimana pendapat Anda tentang perparkiran di DKI Jakarta? Beginilah ya, saya pikir kita melihat begitu banyak perda peraturan yang dibuat oleh daerah itu. Apa dilaksanakan atau tidak di, di lapangan? Iya kan? Jadi you bikin-bikin itu untuk apa? Kalau you nggak betul-betul bisa laksanakan. Ya you bikin perda dilarang merokok. You lihat apa yang terjadi. Kan nggak asyik juga pelaksanaannya. Jadi you bikin perda untuk parkiran. Parkiran di Republik ini memang sudah pating keliwur semua kok. Tak jelas semua mau apa kita. Jadi menurut saya, ya belajar dulu ya lah yang betul. Jangan you bikin-bikin aja peraturan yang menurut saya akhirnya tidak ada yang melaksanakan juga gitu loh. Berarti sebenarnya peraturan yang diterbitkan saat ini hanya dibuat tanpa dilaksanakan ya Pak? Iya dibikin-bikin aja, tapi setelah itu tidak bisa juga dilaksanakan. Dan you juga tidak punya enforcement untuk melaksanakan. Jadi sebaiknya dikurangi Peraturan-peraturan, tapi enforcement yang peraturan yang ada aja yang diperkuat. Itu menurut saya lebih penting daripada bikin peraturan baru yang toh nggak dilaksanakan juga. Nah, jika demikian, kenapa Pemda DKI tidak segera memperbaiki jalan di Jakarta yang rusak dibandingkan membuat aturan yang tidak bisa dijalankan? Bukankah sebenarnya Pemda memiliki dana untuk perbaikan jalan itu, Pak? Begini ya, anggaran itu kan mesti ditentukan oleh DPRD-nya. Nah, mereka mungkin membuat prioritas-prioritas yang lain-lain sama sekali. Atau sistemnya juga mesti minta persetujuan Menteri Dalam Negeri lagi dan segala macam. Jadi saya nggak tahu mereka menentukan prioritas itu kayak apa DPRD, DPRD kita ini. Nah ini menurut saya yang harus kita selesaikan dan perlu approach daripada gubernur lobbynya yang mana yang menjadi eh, prioritas di Republik ini. Sebab memang sekarang ini yuk kita memang merasakan bagaimana dengan jalan yang rusak itu semua jadi high cost ekonomi di Indonesia ini. Tapi kan kalau ada duitnya pemerintah daerah itu maunya lain dan DPRD-nya mau lain, gubernurnya tidak bisa approach dia ya beginilah kita yang jadi korban rakyat lagi gitu. Tapi kerusakan jalan itu apakah ada kemungkinan dipicu oleh kontraktor-kontraktor nakal yang membuat jalan itu? Enggak, memang itu ada aja. Enggak bisa you generalisir, pasti itu ada. Yang kedua juga bahwa ini kan kita hujannya terlalu lama. Kualitas jalan itu juga betul-betul tidak baik. Yang kedua juga kita itu banyak sekali truk-truk itu yang mestinya 10 ton dia isi 20 ton. Tambah rusak jalan itu. Jadi semua ini seba ada macam-macam sebab. Tidak bisa diselesaikan dengan satu masalahnya di mana ini langsung bisa selesai. Karena ini masalah yang saya katakan dari tadi itu bahwa kita nggak bisa melakukan enforcement sih terhadap semua ini dan kita biarkan sudah itu kita mengeluh aja bahwa rusak ini rusak itu. Sedangkan rusak itu disebabkan oleh macam-macam masalah. Demikian Sofian Wanandi, saya Kiki Wijaya.